Adapun dari sisi syar'i demikian banyaknya dalil dari Al-Qur'an was sunnah dalam menetapkan azabul qabr. Adapun dari sisi hissi Dalil secara his adalah apa yang dialami oleh seluruh manusia di saat mereka tertidur lalu mereka terlena dalam buayan mimpi-mimpi mereka dalam tidur mereka mereka merasakan suatu tempat yang indah, yang nikmat, atau sebaliknya mereka dalam keadaan ketakutan, mereka dalam keadaan sempit. Padahal mereka masih di tempat yang itu-itu juga. Mereka ada di atas ranjang-ranjang mereka. Nah, Sehingga yang demikian pun kalau terjadi di suatu alam yang dinamakan alam mimpi, maka tidaklah mustahil di sana ada alam yang disebut dengan alamul barzakh yang mana alam ini terpisah dari alam dunia. Adapun dari sisi akal kata beliau rahimahullah فإن النائم في manamihi Sesungguhnya orang yang tidur di dalam mimpinya yara ru'yal haqqal mutabiqata lil muwaqi' bahwa seorang yang tertidur di dalam mimpinya terkadang dia melihat mimpi yang hak yang sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada. Ya. Apa yang dia lihat di dalam mimpi itulah kenyataan yang terjadi. Padahal dari mimpi Nah, dia melihat seseorang yang bernama Fulan yang dia tidak pernah melihatnya dan ternyata ketika dia bertemu persis seperti apa yang dia lihat di dalam mimpinya. Dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang seorang yang bermimpi bertemu Rasulullah, maka pasti melihat bentuknya Rasulullah. فَإِنَّ la yatamathalu fi suratihi. Karena syaitan tidak mampu untuk membentuk, untuk menjadikan dia mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seorang bermimpi Lalu kemudian ketika dia bangun tidak lama kemudian apa yang terjadi pada mimpinya menjadi kenyataan. Dan betul-betul yang seperti ini adalah perkara yang masyhur yang dialami oleh manusia secara umum. Naam. وربما رأى النبي sallallahu alaihi wasallam ala sifatih dan mungkin dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sifatnya yang asli wa man ra'ahu ala sifatihi faqad ra'ahu haqqan barang siapa yang melihat Rasulullah pada sifatnya maka sungguh dia telah melihat demikianlah sifat dan bentuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dzalika fannaimu fi hujrati, Ya. Padahal orang yang tidur tetap di dalam kamarnya. Tidak keluar dari kamarnya untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia terbaring ala firashihi tetap dia berada di atas ranjangnya ba'idan dan amal jauh dari apa yang dia lihat hmm. Rasulullah jauh darinya Naam dan Rasulullah juga sudah meninggal tapi kok bisa melihat Rasulullah dan bentuknya persis memang demikian bentuknya Fa in kana hadza mumkinan fi ahwalid dunya. Kalau yang seperti ini mungkin dalam keadaan keadaan di dunia, afala yakunu mumkinan fi ahwalil akhirah. Apa tidak mungkin yang demikian ini pun terjadi dalam keadaan-keadaan akhirat? Nah, jadi dari sisi akal pun masuk akal. Bisa terjadi demikian. Ya, bisa terjadi dan masuk di akal. Seseorang yang tubuhnya ada di hadapan kita yang telah mati ataukah di laboratorium dalam keadaan tubuhnya itu diteliti. Dalam keadaan dia pun disiksa. Nah, dalam keadaan dia tersiksa. Dalam keadaan dia ditanya oleh mungkar wan nekir. Nah, dan ini bukanlah satu kemustahilan. Wa amma timaduhum fima za'amu Adapun sandaran mereka, ya, alasan mereka, ya biasalah. Ahlul hawa, ahlul batil, ma ya'tamiduna illa ala hawahum wa ala batilihim. Mereka tidak bersandar kecuali pada hawa nafsu, kebatilan mereka, lalu berusaha dipolesi dan dihiasi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Padahal hawa batil. Ya, persangkaan mereka ala annahu law kushifa anil mayyiti fi qabri lawujida kama kana alai. Alasan mereka, kenapa tidak ada adab kubur bahwa si mayit kalau kita kuburkan lalu kemudian setelah itu kita uh, bongkar kembali, kita lihat kembali akan jadi seperti itu juga. Gak ada perubahan. Luas kuburannya masih seperti itu juga. Ah, tidak disempitkan atau tidak diperluas. Itu itu juga seperti, seperti galiannya orang yang menggali kubur sebelum ditanam. Kata mereka. Wal qabru lam yataghayyar kuburan tidak berubah. Bisa'atin wala dhiqin. Semakin luas atau semakin sempit. Fajawabuhu min wujuhin minha. Maka jawaban atas hal ini dari beberapa sisi. Al-awwal. Sisi yang pertama. أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الداحضة bahwa tidaklah boleh membantah apa yang telah datang dari syariat dengan membawa syubuhat-syubuhat yang batil seperti ini. Dahibah, yakni batilah allati law ta'ammala al-mu'aridu ma ja biha ma ja'a bihi syar'u haqqa ta'ammul yang sekiranya orang yang menolak orang yang membantah apa yang telah didatangkan oleh syariat dengan sebenar-benar perhatian sekiranya dia memperhatikan dengan seksama la alima butlana hadhihi syubuhat niscaya dia akan mengetahui bahwa subuhat-subuhat ini adalah suatu kebatilan. Akan tetapi, ah, a'ma, mereka adalah orang-orang yang buta, a'mahumullah. Allah subhanahu wa ta'ala membutakan mereka. Hmm? Sehingga mereka pun tidak bisa untuk melihat kebenaran dan tidak terbimbing dengan kebenaran tersebut. Itu permasalahannya. Adapun kalau seorang mau insaf, mau tunduk akalnya kepada lisanus syara' mau membuka akalnya dengan akal yang sehat Sungguhnya tidak ada kemustahilan. Dia akan menerima. Tapi kalau seorang yang di dalam hatinya sudah tertutupi disebabkan karena mu'arid mu'aradatuhu ya dan sikap penyimpangan itu menyebabkan hati menjadi kotor semakin berat penyimpangan seorang semakin kotor pula hatinya yang menyebabkan tertutupinya al-haq itu dari hati dia. Sehingga dia tidak bisa lagi menerima kebenaran. Naam. Sawa'un alaihim a'andhartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Waqad qila dan seperti yang dikatakan oleh seorang penyair. Wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu minal fahmi saqimi. Berapa banyak orang yang mencela, yang menyalahkan perkataan yang benar. Ya. Sebabnya kenapa? Pemahaman yang buruk. Dia mendengarkan suatu pernyataan, pernyataan itu benar, ya datangnya dari Al-Qur'an was sunnah, al-haqqu min indi rabbik Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Tapi dia menganggap salah, dia menganggap batil. Sebabkan karena faham saqim. Ya, pemahaman yang keliru, pemahaman yang sakit. Bagaimana mungkin dia akan menyembuhkan ya dia sendiri sakit. Ya. Nah. Bagaimana mungkin dia akan memberi hidayah kepada seorang nah dia sendiri keliru, kebatilan dalam pikirannya. Nah yuridu ayyudawiyan nasa wa huwa maridu. Dia ingin mengobati manusia dalam keadaan dia sakit. Wa tabibu yudawi wa tabibu maridu. Dokternya ingin mengobati ya dokternya sendiri sakit. Nah, ini pertama. Asani kedua anna ahwalal barzakhi min umuril ghaibi. Bahwa alam barzakh itu termasuk di antara perkara-perkara yang gaib. Ya. Tiga ini yang tidak saling berhubungan. Nah, darud dunia, kemudian pindah ke darul barzakh, Lalu setelah itu pindah ke darul akhirah. Ini masing-masing. Dan darul barzakh dan darul akhirah. Kedua-duanya adalah min umuril gaib. Perkara yang gaib. Yang terputus hubungan antara alam barzakh dengan alam dunia Allati yudriku hal hissu yang tidak dijangkau oleh perasaan, oleh pandangan, oleh panca indera kita. Walau kana tudraku bil his. kalau sekiranya alam barzakh itu bisa dijangkau dengan panca indera kita, lafatat faidatul imani bil ghaib tentunya hilanglah faedah keimanan kepada perkara yang gaib. Kalau semuanya mau yang zahir-zahir saja. Kalau begitu tidak ada perbedaan antara mukmin dengan yang lainnya. Yang namanya mukmin kenapa dikatakan mukmin? Li'annahum yu'minuna bil ghaibi. Ya kan? Mereka beriman dengan perkara yang gaib. Nah, Nah kalau itu tidak ada semuanya mesti dilihat. Akhirat mesti dilihat. Malaikat mesti kelihatan. Ya. Alam barzah mesti disaksikan secara langsung. Ya sudah, kalau begitu tidak ada faedah keimanan kepada yang gaib. Nah, dan itu adalah ujian. Keimanan yang gaib itu adalah ujian, percaya nggak kita? Yakin tidak kita? Akidah nggak kita? Nah. Walatasawal tasawal mu'minuna bil ghaib wal jahiduna fit tasdiq biha, biha. Dan nanti akan menjadi sama antara kaum mukminin yang beriman pada yang gaib dengan yang mengingkari. Mereka pasti akan membenarkan juga. Oh iya betul ya. Karena mereka saksikan. Mereka alami. Nah. Ya kalau semuanya menyaksikannya. Ya, sama seperti sekarang. Kalau misalnya ada orang yang mengabarkan pada antum sekarang ini seorang dari satu negara bisa berdialog secara langsung pada saat itu juga di negara yang lain tanpa kabel. Ya. Ya memang orang karena sudah menyaksikan ya Tentunya mereka menyatakan iya. Karena mereka lihat sendiri. Mereka menyaksikan sendiri. Ya. Tapi coba kabarkan kepada dia. Bahwa orang-orang setelah mereka meninggal. Nah. Mereka akan mendapatkan kenikmatan. Atau siksaan kubur. Nah, mereka mengatakan mana buktinya? Ini adalah perkara yang gaib. Nah, kalau dia beriman, maka ini menunjukkan keimanan dia, ketundukan dia kepada syariat. Kalau dia mengingkari, inilah yang menjadi pemisah. Dan beriman kepada perkara yang gaib adalah merupakan salah satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Asalis yang ketiga. Annal azaba wan na'ima wa sa'atal qabli wa dhiqahu bahwa siksaan dan kenikmatan kubur, luasnya kuburan dan sempitnya kuburan, innama yudriku hal mayitu duna ghairihi itu hanya dirasakan oleh yang mati, tidak yang lainnya. Ya kan? Yang merasakan siapa? Yang mati saja. Wahada kama yaron naimu fi manamihi. Hah? Dan ini seperti orang yang tidur melihat di dalam mimpinya annahu fi makanin dayyiqin nuhish bahwa dia berada di tempat yang sempit yang mengerikan au fi makanin wasi'in bahij ataukah dia, dia berada di tempat yang luas yang indah ya wa huwa binisbati li ghairi sedangkan dia kalau dinisbahkan atau dilihat dengan yang lainnya lam yataghayyar manamuhu tidak berubah tidurnya ya dia tetap berada di atas ranjangnya padahal dia sedang berjalan-jalan di tengah hutan yang lebat hmm. nah di kegelapan malam mau kemana dikejar-kejar oleh makhluk hitam berbadan besar matanya ter berpancar seperti senter. Wah, mengerikan. Lari kemana? Ah, nah. Dalam keadaan pada hakikatnya apa? Dia di dekat anak-anaknya, dia di dekat istrinya. Nah. Ya. Mungkin sekali-kali terbawa di alam sadar, teriak, wah. ya kan? Nah, keluarganya kan ini. Kenapa ini? Ada apa ini? Nah. nah. Ya. Bahkan terkadang ya. Seseorang mengalami itu antara sadar dan tidak. Nah, istilah orang apa? Ketindisan. Hmm. Pernah mengalami seperti itu. Hah? Nah, seakan-akan sadar, tahu di dekat kita ada teman-teman. Tapi mau dikatakan sadar sempurna juga tidak dalam keadaan tidur. Nah, wah itu mengerikan betul, sakit perasaan. Hah? Mau berontak gak mampu. Nah, ya yang belum merasakan, mau merasakan. <laughs> Biar semakin yakin bahwa azab kubur itu ada. Hmm. Naam. Nah. Wa fi hujratihi. Padahal dia di dalam kamarnya. Wa baina firashihi wa ghita'i. Di antara firasnya dan ghita'nya. Nah. Walakad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuha ilaihi adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diwahyukan kepada beliau huwa baina ashabi padahal beliau berada di antara para sahabatnya iya kan fayasmaul wahya beliau sendiri yang mendengarkan wahyu wala yasma'uhu sahabah sedangkan para sahabat yang lain tidak melihatnya Wa rubbama yatamatsalu lahul malaku rajulan fayukallimu. Dan terkadang seorang malaikat yakni Jibril itu menyerupai seorang laki-laki lalu mengajak berbicara Rasulullah SAW wassahabatu la yarawnal malik sedangkan para sahabat tidak melihat malak afwan malak Sahabat tidak melihat malaikat tersebut wala yasma'unahu dan mereka tidak mendengarkan perkataannya. Nah. Ar-rabi' yang keempat. Anna idrakal khalqi mahdudun bima makkanahumullahu ta'ala min idraki. Bahwa jangkauan makhluk itu terbatas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka dari jangkauan. Wala yumkinu ayyudriku kulla mawjudin dan tidak mungkin mereka bisa menjangkau segala yang ada, setiap yang ada. Ya, tidak bisa mereka menjangkau. Nah, Ya. Fasamawatu sab'u wal ardu wa man fihinna. Maka seperti langit-langit yang tujuh dan bumi dan segala isinya. Wa kullu syai'in dan segala sesuatu yusabbihu bihamdillah bertasbih memuji Allah tasbihan hakikian dengan tasbih yang hakiki yusmi'uhu yusmi' yusmi'uhu Allah taala ya Allah Subhanahu wa taala memperdengarkannya man syaa min khalqihi ahyanan kepada siapa yang dikehendaki dari makhluknya terkadang Wa ma'adzalika huwa mahjubun anna. Padahal tasbih mereka itu terhalangi dari kita. Kita nggak tahu. Pernah nggak antum dengar ada batu di situ yang bertasbih? Hah? Atau ada daun antum nanam kangkung di situ kangkungnya bertasbih. Pernah nggak dengar? Ubi, Hah? daun singkong bertasbih. Pernah nggak? Nah, dalam keadaan kita yakin mereka bertasbih. Ya. Wa fi dzalika yaqulu Allah taala dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna Bertasbih kepada Allah Langit-langit yang tujuh dan bumi dan segala isinya. Wa immin syai'in illa yusabbihu bihamdih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah dari sesuatu melainkan bertasbih. Memberikan pujian-pujian kepada Allah. Akan tetapi kalian tidak memahami tasbihnya. Wahakada syayatin wal jin. Demikian pula para syaitan dan para jin. Yas'auna fil ardi dahaban wa iyaba. Yang mereka itu berjalan di muka bumi, pergi dan kembali. Ya. Syaitan dan para jin itu. Waqad hadaratil jinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan jin itu telah hadir kepada Rasulullah wastama'u liqiraati dan mereka mendengarkan bacaannya Rasulullah wa amsatu dan mereka dia mendengarkan bacaan Rasulullah wa wallau ila qaumihim mundirin lalu setelah itu mereka balik mereka kembali kepada kaumnya dan memberikan peringatan kepada mereka Hah? Wa ma'a fahum mahjubuna anna. Padahal mereka ini terhijabi dari kami. Pernah ketemu kampung jin. Wallahu alam di mana. Nah. Ya. Pernah lihat jin. Nah, wujudnya jin terhijabi dari kita Nah, walaupun terkadang mereka bisa mewujudkan diri mereka dengan menyerupakan diri, menjelma dengan salah seorang dari manusia. Nah, kalau antum mendengarkan ada orang yang dia berada di dalam kamarnya Terus ada yang menyatakan, saya melihatnya di Mekah pada tanggal ini, ini, ini, ini. Dan sama. Tanggalnya sama, waktunya sama. Berarti salah satunya jin. Nah, Naam. Orang-orang yang dalam keadaan kesurupan, ini semua tanda yang menunjukkan bahwa di sana ada makhluk gaib ya fahum mahjubuna anna mereka terhijabi dari kita ya Nah, Cuma hanya dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala Allah mengabarkan mereka mendengarkan Al-Quran. Bahkan disebutkan satu surah khusus untuk mereka. Suratul Jin. Iya kan? Naam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita. Ha? Tentang makanan mereka. Bahwa mereka juga makan apa makanan mereka ya kawan? Tulang-tulang. Hmm? Nah. Hah? Dan apa? Kotoran. Kotoran. Nah. Ya. Tulang dimakan oleh jin. Sebagaimana anjing juga makan tulang, iya. Kalau di Batak tulang makan anjing. Betul. Nah, ma makna tulang di Batak? Paman. Hmm. Kalau di Batak tulang makan anjing katanya. Wallahu alam. Nah, wa wallau ila qaumihim mundhirin wa ma'a hadha fahum mahjubuna anna wa fi dhalika yaqulu Allah ta'ala ya bani adam wahai banu adam la yaftinannakum syaitan janganlah syaitan itu memfitnah kamu Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana syaitan telah mengeluarkan kedua bapak kalian dari surga. Adam wa Hawa. Yanzi'u anhuma libasuhuma. Yang terlepas dari keduanya pakaiannya. Liuriyahuma sawatihima agar keduanya memperlihatkan auratnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan itu melihat kalian dia dan pengikutnya. Ya. Min haitsu la tarawnahum dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi asal hukumnya mereka memang mereka tidak bisa dilihat. Mereka terhijabi, punya alam sendiri. Nah, Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami menjadikan para syaitan ya sebagai penolong-penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman akan ditolong oleh syaitan. Akan dibantu oleh syaitan. Nah. Wa al-khalqu la yudrikuna kulla mawjudin maka apabila makhluk mereka tidak bisa menjangkau segala yang ada fa innahu la yajuzu ma min umuril ghaib maka sesungguhnya tidak boleh bagi dia mengingkali apa yang telah sabit dari perkara-perkara yang gaib walam yudriku dan mereka tidak menjangkaunya wallahu alam bisawab dan dalil-dalil qati yang beliau sebutkan ini saya kira cukup untuk menghancurkan dan membantah syubhat mereka-mereka yang mengingkari adanya azabul qabr. Wallahu a'lamu bissawab. Tafadhalu hafizukumullah.